في الله رحمكم الله الحمد لله puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada الله Subhanahu wa taala Rabbuna Rabb kita semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita sekian banyak nikmat yang tak terhingga. Di antaranya Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di masjid ini. Dan ini bila kita perhatikan kita cermati di sana ada sekian banyak nikmat. Kita bisa berkumpul lillahi wa fillah karena Allah di jalan Allah kita bisa bermajelis ilmu yang juga punya keutamaan besar. Kita bisa sholat al-fajr berjamaah. Itu juga nikmat besar. Dan berbagai macam nikmat yang lain. Karena itu, ahibati fillah, rahimakumullah hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan nikmat-nikmat itu kepada kita agar kita pandai mensyukuri nikmatnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah nikmat Islam dan iman dan lebih khusus lagi ittiba'us sunnah mengikuti sunnah Nabi hubbuha mencintainya ini jelas merupakan karunia yang sangat besar sehingga wajib kita syukuri nikmat tersebut dengan syukur yang sebenar-benarnya. Bagaimana bukan suatu nikmat besar padahal Allah Azza wa Jal telah meridai agama ini sebagai agama kita. Allah telah sempurnakan. Allah telah lengkapi dalam firman-Nya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al Islam adina. Pada hari ini ku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan ku lengkapi untuk kalian nikmat nikmatku dan ku ridai Islam sebagai agama, kalian. Kalau Allah Azza wa Jal sudah rila, Allah Azza wa Jal tidak akan murka kepadanya. Itulah Islam yang kita diberi karunia oleh Allah Azza wa Jal dengan Islam itu. Sekian banyak manusia terharamkan dari nikmat ter tersebut. Tidak mendapatkan nikmat itu. Mungkin banyak orang yang juga mencari entah dengan istilah mencari kebenaran atau mencari apa saja dan yang dimaukan adalah suatu agama yang diridhoi namun ternyata tidak semua dapat. Dan Allah Azza wa Jal karuniakan Islam ini kepada kita. Kalau bukan karena karunia Allah, kita tidak akan memperolehnya. Keislaman kita bukan karena orang tua kita yang kita lahir darinya, lalu kita ikut semata-mata itu. Karena banyak pula seorang yang lahir dari seorang ayah dan ibu yang muslim, ternyata di kemudian hari murtad. Ya. Yeah. Dan sekian banyak orang yang lahir dari orang tua yang kafir, ternyata dia jadi muslim. Yukhrijuhum minadzulumati ilan nur Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah Azza wa Jal mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Di antaranya adalah ada seorang yang lahir dari orang kafir tapi jadi muslim ya mengeluarkan yang hidup dari yang mati atau sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup lahir dari muslim ternyata menjadi orang kafir jadi keislaman kita adalah karunia Allah nikmat dari Allah, kemurahan Allah kepada kita. Kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima anugerah Islam ini. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah kita tidak akan dapat hidayah. Lihatlah bagaimana Abu Talib, aman Nabi, yang berjuang sekalipun dia dalam kondisi kafir, tapi untuk membela Nabi. Bahkan pada hakikatnya dia pun mem mempercayai dan meyakini bahwa keponakannya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi dia benar dan betapa kuatnya upaya Nabi untuk menarik dia kepada Islam sampai akhir hayatnya. Dikatakan kepada pamannya tersebut, Ya Am, Qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan wahajulaka biha indallah. Suatu kalimat yang aku akan jadikan hujah kelak di sisi Allah untuk membela dia. Memberi syafaat. Namun bayan Nabi yang berulang-ulang di akhir hayat Abu Talib ternyata tidak berhasil. Allah pun mengatakan, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, wahai Nabi, la tahdi man ahbabta. Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kepada orang yang engkau cintai. Pamanmu sendiri. Orang yang sangat dekat. Orang yang membela. Innaka la tahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang akan mendapat hidayah. Begitulah kenyataan yang terjadi. Abu Talib memilih untuk mati di atas agama orang tuanya agama jahiliyah, agama kesyirikan. Tak disangka pula ternyata seorang yang mungkin tidak tergambar akan masuk Islam justru menjadi seorang muslim. Salman Al-Farisi bila kita ingat bagaimana perjuangannya. Dia bukan orang yang hidup di Madinah, bukan orang yang hidup di Jazirah Arab, bukan orang Arab, ya, bukan dari orang tua Muslim, bukan dari orang tua Yahudi atau Nasrani, yang itu adalah agama samawi, ada sangkut pautnya dengan kitab suci dulu-dulunya. Tapi Salman Al-Farisi hidup di Persia sana, Iran. Dari orang tua yang beragama Majusi, penyembah api. Di tempat yang jauh dari Madinah saat itu. Kerjaannya tiap hari menjaga api sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan oleh orang tuanya. Orang tuanya begitu khawatir kalau kalau dia keluar dari agama itu sampai ditugaskan terus untuk menjaga api dan jangan keluar rumah. Jangan jauh-jauh dari rumah. Tapi ternyata bila Allah menghendaki dia pun akan menjadi seorang muslim. Ternyata ada saja sebabnya. Dengan akhirnya dia keluar dari rumah, akhirnya melihat orang Nasrani, akhirnya tertarik dengannya, akhirnya pergi dari orang tuanya, akhirnya dari satu pendeta ke pendeta lain mengikuti agamanya, perjalanan yang panjang, sampai pada akhirnya mengikuti rombongan menuju Madinah dan sampai pada akhirnya bertemu Nabi dan masuk Islam. Siapa yang mengira? Siapa yang menyangka? Tapi kalau Allah Azza wa Jal sudah menghendaki, tidak ada yang menghalangi. Allah pilih Salman Al-Farisi sebagai seorang Muslim dan sahabat Nabi yang mulia. Paman-paman Nabi sendiri ternyata beberapa saja yang masuk Islam. Kalau itu tadi Abu Talib, ternyata ada yang lebih dari itu. Bukan Islam, bahkan memusuhi Nabi dan menghalangi orang-orang untuk masuk Islam. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dan yang lainnya. Khawanifiddin rahimakumullah. Itu adalah gambaran bagaimana besarnya nikmat Islam besarnya karunia Allah Azza wa Jal yang wajib kita syukuri dan kita jaga. Begitu pula cinta kepada sunnah Nabi ini. Ya. Cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak semua orang yang dapat Islam ini lalu suka untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beragama. Bahkan sebagiannya lebih suka kepada bid'ah-bid'ah. Mungkin disangkanya suka kepada sunnah atau maunya, tapi ternyata salah. Tentunya tidak ada maksud mungkin ya husnulon. kita benci kepada sunnah Nabi. Karena kalau dari awal nggak suka kepada sunnah Nabi, bagaimana akan jadi seorang Muslim? Karena benci kepada syariat dan kepada sunnah merupakan sesuatu yang menggugurkan amalan. Allah Azza wa Jal berfirman, "Dzalika bi annahum anzalallah Fa'ahbata a'malahum. Hal itu karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan amal mereka. Jadi orang-orang pada dasarnya cinta kepada sunnah Nabi yang namanya Muslim begitu. Tapi pada kenyataannya secara praktek Ternyata justru hakikatnya dia suka kepada bid'ah dan tidak suka kepada sunnah. Dan orang yang seperti ini juga begitu banyak. Sangat-sangat banyak. Karenanya ketika Allah Azza wa Jal mengaruniakan kepada kita rasa cinta kepada sunnah dan betul-betul mencari sunnah Nabi dan pasrah mengikutinya. Ini hal yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW begitu sering menasihatkan untuk tiba sunnah. Dan keselamatan itu dengan mengikuti sunnah. Ya. Sampai dikatakan oleh Al-Imam az zuri rahimahullah ya, kanu yaqulun as-sunnatu safinatu nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. dulu orang-orang mengatakan sunnah nabi itu ibarat perahu nabi nuh Man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Orang yang mengikutinya naik di atasnya akan selamat dan yang tidak mau naik akan tenggelam. Ya. Ini adalah intisari daripada sabda-sabda Rasul dalam bab mengikuti sunnah. Ya. Sekian banyak Nabi anjurkan. Bahkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Banyak sekali sampai 30 lebih ayat-ayat tentang ittiba mengikuti sunnah. Jadi kita pun harus menyadari nikmat besar ini yang Allah karuniakan kepada kita. Kita lihat kanan kiri kita di masyarakat. Ya. Orang yang mengikuti sunnah terlihat aneh Bahkan penilaian pun menjadi terbalik. Orang yang mengikuti sunnah justru dianggap sesat. Menyimpang dari jalan yang benar. Sementara yang mengikuti bid'ah dianggap cinta Nabi, cinta Rasul. Ya. Jalan yang selamat padahal bid'ah yang dilakukan penilaian sampai terbalik seperti itu. Karena asingnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan keasingan itu justru kita menjadikannya sebagai tanda daripada tanda-tanda kebahagiaan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Ya. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan keasingan. Wa sayaudu ghariban dan akan kembali kepada keasingan lagi. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Asing karena apa? Asing karena dia tidak seperti orang pada umumnya. Orang-orang mengikuti hawa nafsu, dia mengikuti sunnah. Orang-orang mengikuti bid'ah, dia mengikuti sunnah. Orang-orang banyak bermaksiat, dia milih taat. Ya. Orang-orang uh, berbuat syirik dengan macam-macam kesyirikan, dia bertauhid. Selalu menyelisihi umumnya orang. Bukan demi menyelisihi, tapi demi mengikuti kebenaran. Terlihat asing, terlihat aneh. Ya. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Tuba lil ghuraba kata Nabi. Tuba. Yang sebagian ulama menerjemah mengartikan bahwa tuba itu syajaratun fil jannah. Di surga ada pohon besar. Pohon yang sangat-sangat besar. Itulah tuba. Artinya dia akan memperolehnya dan orang yang peroleh memperolehnya artinya masuk ke dalam surga. Tuba bagi mereka. Ini sebagian penafsiran ulama rahimahumullah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah sehingga keasingan tersebut akan membuat dia berat. Karena beda dengan yang lain. Dalam berbagai macam hal tadi. Akhlaknya, ibadahnya, akidahnya. Beda dengan yang lain karena umumnya orang tidak di atas jalan yang benar. Sehingga itu pun terasa berat. Tapi rasa berat itu terus di tanggung, tidak kemudian ia berat, lalu melepasnya karena beratnya. Tapi sekalipun dia berat, dia tetap memegangnya. Sekalipun itu panas, tetap dia berusaha untuk tidak melepas. Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan dalam hadis Inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian itu ada hari-hari kesabaran. Bil mutamassik fihi bisunnati kal qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ibarat orang yang memegang bara api. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bara api. Panas. Siapa yang tahan? Dan memang betul panas ya. Ketika kita betul-betul ingin mempertahankan keberadaan kita di atas yang benar. Omongan dari sana sini menyindir, mengejek ya. Kadang bukan hanya omongan bahkan perilaku dan perbuatan yang mengintimidasi memutus hubungan, ya, menghalangi dari kepentingan-kepentingan kita, memusuhi, bahkan terkadang itu terjadi dari siapa? Dari kerabat kita sendiri, dari teman kita sendiri, tetangga kita sendiri. Gimana tidak terasa berat? Gimana tidak terasa panas? Namun dengan tekad yang kuat dan kokoh dan senantiasa isti'anah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah untuk menghadapi itu semuanya. Insya Allah tetap akan bisa dipertahankan. Tetap akan bisa seseorang istiqamah di atasnya. Dan alhamdulillah termasuk di antara yang meringankan beban-beban itu adalah banyaknya teman-teman, banyaknya saudara-saudara fillah, saudara-saudara yang di jalan Allah ini. Mungkin tidak ada ikatan antara kita dan teman kita kecuali sama-sama di atas jalan itu. Tidak pernah sebelumnya kenal. Tidak pernah sebelumnya tahu. Tidak ada hubungan darah. Dari tempat yang jauh berbeda. Tapi dipertemukan di atas jalan ini. Menjadi al-muta'akhina billah. Orang-orang yang bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat menyenangkan dan membantu meringankan beban dalam perjalanan yang cukup memberatkan itu. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Ukhuwah di atas jalan ini adalah ukhuwah yang lebih erat. Persaudaraan yang lebih kokoh daripada persaudaraan yang hanya dilandasi nasab dan keturunan. Ya. Betapa banyak persaudaraan-persaudaraan yang terjalin karena selain Islam. Ada yang tadi karena nasab, ada yang mungkin karena suatu kepentingan, ya, kebangsaan, sama-sama satu daerah, dan seterusnya. Tapi persaudaraan Islam itulah yang paling kokoh dan paling kuat. dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka disatukan oleh apa? Oleh Islam. Tadi kita sebut Salman Al-Farisi. Dari bangsa apa dia? Persia. Kalau sekarang Iran. Ya. Bukan orang Arab. Di sana ada Bilal. Yang dari mana? Dari Habasyah, Ethiopia, orang Afrika. Di sana ada Suhaib Ar-Rumi. Dari mana dia? Dari Romawi, Eropa. Di sana ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari mana dia? Yaman. Sekalipun Arab tapi jauh di sana. Ad-Dausi dari Yaman ternyata berkumpul jadi satu. Dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan ikatan apa? Tidak lain kecuali ikatan Islam dan sunnah. Begitu pula para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka begitu erat bersaudara. Membuat mereka semakin kokoh dan kuat bahagia, sama-sama berkorban untuk sesama. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jal gambarkan persaudaraan mereka seperti dalam surat Al-Hashr. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ Mereka mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Sekalipun mereka sangat butuh kepada sesuatu. Nah, kalau ukhuwah betul-betul terwujud seperti itu, maka segala sesuatu akan terasa lebih nikmat, lebih ringan. Ya, kesedihan akan berubah menjadi kebahagiaan. Kesusahan, kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. seorang yang gundah gulana dan merasa sendiri akan menjadi bahagia dan merasa bersama. Ya. Persaudaraan tersebut tidak akan kemudian berhenti sampai di dunia bahkan kelak sampai akhirat pun mereka akan tetap bersaudara akan tetap saling mengenal. Tidak hilang karena terputusnya mereka dari dunia ini. Al-akhilla yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling bersaudara sebagiannya terhadap yang lain, orang-orang yang saling cinta mencintai satu dengan yang lain akan menjadi musuh kecuali yang bertakwa. Jadi mereka yang bersaudara karena hanya sebangsa, sesuku, sekabilah, senasab, atau persaudaraan yang dikarenakan komunitas-komunitas tertentu, komunitas ini, komunitas itu, yang macam-macam sekali. Kelak di akhirat justru akan menjadi orang-orang yang saling bermusuhan. Sekalipun di dunia mereka telah misalnya bersumpah sehidup semati. Omong kosong semuanya. Di akhirat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Yang tidak. Bahkan mereka akan saling membela. Saling perhatian mereka merasa di dunia hidup bersama dengan ibadah bersama. Sama-sama sholat berjamaah. Sama-sama menjalankan puasa. Sama-sama ini dan itu dari ibadah. Kelak di akhirat mereka akan saling mencari. Dulu mereka sholat bersama kami. Dulu mereka ibadah bersama kami dan seterusnya. Ya. Itulah ukhuwah sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah beradaan kita dalam suatu bi'ah, suatu masyarakat yang uh, mengikuti sunnah Nabi saw masyarakat yang semanhaj, seakidah, ini nikmat besar. Nikmat yang sangat besar. Barangkali kita sebelum mendapatkan uh, suatu masyarakat yang seperti ini, kita merasakan betapa sempitnya dunia. Saat kita hidup sendiri di suatu masyarakat yang masyarakatnya tidak suka dengan orang-orang yang mengikuti sunnah, sekalipun rumah kita besar, sekalipun rumah kita mewah, sekalipun berbagai kebutuhan kita terpenuhi, tapi dunia terasa sempit, dada terasa sesak. Ibarat seperti yang Allah katakan, ya, Bakat al-ard bima rahubat. Bumi terasa sempit ya, pada luas. Ya. Namun ketika kita telah berada di suatu masyarakat yang mengikuti sunnah Nabi SAW, itu semuanya menjadi hilang. Terasa kebahagiaan sebagai buah daripada ukhuwah tadi. Ini nikmat juga bahkan nikmat besar. Ini membantu kita untuk istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mempertahankan mempertahankan uh, kebersamaan ini, mempertahankan persaudaraan ini. Sama-sama kita jaga. Sama-sama kita pelihara. Kita tidak maksum. Memang kita tidak menafikan diri kita dan teman-teman kita dari kesalahan. Kita manusia biasa. Yang maksum adalah Rasulullah. Namun kita berusaha untuk senantiasa melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Kita berusaha memperbaiki yang kurang menjadi lebih sempurna. Nah, dengan begitu, insya Allah, dengan semangat untuk sama-sama menjaga hal tersebut, insya Allah, masyarakat Ahlus Sunnah akan terus eksis dan terus dirasakan kenikmatan di dalamnya. Ikhwani bin Din rahimakumullah. Jangan sampai nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita tercabut karena kurang syukurnya kita. Bisa saja nikmat itu hilang dengan mudah. Apa di antara sebab hilangnya nikmat? Tidak syukurnya kita kepada nikmat. Allah Azza wa Jal mengatakan, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, benar-benar aku akan tambah kepada kalian. Nikmat-nikmat itu Allah akan tambah. Walain kafartum inna adzabi syadid. Kalau kalian kufur, sungguh adabku sangat pedih. Lihatlah bagaimana kaum Saba Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, kata Allah Azza wa Jalla. Sungguh bagi kaum Sabak di tempat tinggal mereka maskan ada suatu pelajaran, ada suatu tanda kebesaran Allah yang bisa diambil darinya pelajaran. Allah berikan kepada mereka nikmat besar, jannatan an yamini wa shimal, Dua kebun dari kiri kanan. Kiri kanan kebun hijau. Ya. Buah-buahannya selalu uh, ada. Mereka hasilkan darinya buah-buahan yang luar biasa. Kulu min rizki rabbikum mashkurulah. Makanlah kalian dari rizki Rabb kalian. Baldatun tayyibah, negeri yang baik, warabun ghafur, dan Rob yang maha pengampun. Nikmatnya seperti apa? Duniawinya terpenuhi, Robnya maha pengampun. Ya. Tapi, apa yang terjadi pada mereka? Berikutnya, ternyata porak-poranda dan hancur, lebur Kenapa? Karena kufur kepada nikmat Allah Azza wa Ya. Dzalika jazainahum bima kafaru hal nujazi illal kafur. Begitulah kami balas mereka disebabkan kufurnya mereka. Dan tidaklah kami memberi balasan kecuali kepada mereka yang kufur-kufur itu. pelajaran. Karena itu kita ketika berada di suatu masyarakat yang baik jaga dengan berbagai macam cara. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah itu, kita menjaga, kita saling menjaga. Dengan kita juga melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar itu upaya dalam menjaga kebaikan tapi dengan cara yang baik. Kalau tidak tegak di sana amar ma'ruf dan nahi mungkar maka ibarat Nabi dalam sebuah hadis seperti perahu yang akan tenggelam. Ya. Karena itu masyarakat yang baik, yang soleh tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar demi keselamatan bersama. Bukan ada kemungkaran kemudian didiamkan ya, khawatir terjadi kerusakan, malah jadinya rusak. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Tapi dengan catatan tadi yang kita sebutkan, memperbaiki dengan cara yang baik. Tidak lupa pula, ikhwan Fidin rahimakumullah, upaya itu dilakukan dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa tidak bisa kita sepelekan. Doa adalah ibadah. Doa memiliki pengaruh yang begitu besar. Kita lemah. Dan kelemahan kita akan tertutup dengan doa-doa itu. Allah yang maha mampu. Allah yang maha kuasa. Allah Azza wa Jalla yang mengatur dengan kita doa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Insyaallah ya. Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan sehingga kita terus eksis di dalam kebaikan. Terus tegak di atas kebaikan, terus kita nikmati untuk kita untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita kelak di kemudian hari, insya Allah dan seterusnya. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, itulah upaya-upaya yang harus kita upayakan, harus kita wujudkan. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tak lupa pula upaya yang lain adalah ya menjaga ketakwaan kita masing-masing. Kita bertakwa dimanapun kita berada, saat kita di rumah kita, di lingkungan kita, saat kita bekerja di luar sana, tetap berusaha untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Nabi telah berpesan dalam hadis, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Jikalau kamu dalam usaha bertakwa itu jatuh dalam suatu kesalahan dan kekeliruan, jangan dibiarkan berlarut segera ikuti dengan yang baik, agar jalan keburukan itu tidak berlanjut tapi terputus, dan kebaikan berikutnya yang dilakukan bisa menghapusnya. Adbi isayyi'at hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Yeah takwa kita kepada Allah Azza wa Jal menjadi sebab utama perlindungan Allah kepada kita, kepada masyarakat kita. Ya. Dan lebih-lebih di awal hari. Awal hari ibarat menjadi kepala bagi berikutnya. Kalau kita di awal hari baik, maka insya Allah buntutnya akan jadi baik pula. Aktivitas kita di awal hari, di pagi hari yang diberkahi Allah Azza wa Jal, kita awali dengan kebaikan, insya Allah berikutnya pun akan baik. Ya. Maka dari itu, uh, kita sebagai seorang muslim harus apalagi kita sebagai orang yang talibul ilm apalagi kita sebagai seorang yang betul-betul ingin mengikuti as-salafus saleh ya perhatikan itu semuanya pada diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita. insyaallah dengan itu semua ya kita akan mendapat riba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla akan turunkan barokahnya kepada kita. Kita menjadi hamba-hamba yang mendapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Ya, demikian <clears throat> ahibati fillah, kawan findin rahimakumullah. Apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga semoga menjadi awalan yang baik <clears throat> bagi kita semuanya dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita, menjaga kita dan menerima amal-amal kita. Ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين